Ma'asal muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian tentang hakikatul iman. Bab yang ada dalam kitab I'tiqad A'immati Alil Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimallahu taala untuk menjelaskan masalah tersebut kita perluas di antaranya pembahasan masalah Murji'ah yang merupakan salah satu kelompok sesat dalam memahami al-iman. Mulai minggu kemarin kita sudah istilahnya bedah majalah ya kalau ada istilah bedah buku ya kita edisi kemarin sampai sekarang masih membedah majalah Azakhira edisi dakwah salafiyah bukan murjiah tahun 1427 Hijriah atau Agustus 2006 Masehi. Ini majalah sudah 10 tahun yang lalu yang pernah saya tulis alhamdulillah berkaitan dengan menyingkap kesesatan kelompok murjiah atau yang menuduh kita dakwah salafiyah sebagai murjiah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan siapa murjiah menurut ulama salaf. Ada enam cirinya. Yang pertama, ciri kelompok murjiah mengatakan amal bukan bagian daripada al-iman. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Yang ketiga, mereka mengatakan haram mengatakan saya mukmin, insya Allah. Eh mengharamkan istisna fil iman. Kemudian yang keempat, mereka mengatakan dosa itu tidak mempengaruhi iman. Bahkan mereka mengatakan orang yang berbuat dosa-dosa besar itu imannya sama dengan imannya Jibril, Mikail dan eh para al-anbiya warusul. Eh kemudian yang kelima, mereka menyempitkan kufur besar hanya pada kufur juhud, mendustakan dengan lisan saja. Padahal di sana banyak macam-macam kekufuran besar, kufur takdib, eh, pendustaan dengan lisan dan dengan hati, kufur syak dan seterusnya yang sudah kita sampaikan kemarin. Yang terakhir, mereka mengatakan orang yang berbuat kufur besar seperti misalnya memperolok eh, Al-Qur'an, memperolok Allah dan Rasulnya. Kata mereka itu sejungnya bukan kekufuran, cuma itu tanda kalau dalam hatinya ada pendustaan ya terhadap Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun al sunnah mengatakan penghinaan kepada Allah dan Rasul itu sudah dikatakan sebagai kufur, tidak perlu ya membahas masalah hatinya. Ya, ada orang misalnya dia menghina Allah, mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul sallallahu itu sudah kekufuran. Ya, kalau dalam mahkamah syariah bisa dipenggal lehernya, man dalam dinau faktulu. Jadi ini enam ciri khas kelompok namanya murjiah. Maka sudah kita sampaikan juga kemarin, yang tidak memiliki salah satu dari ciri enam tersebut, maka dia telah keluar dari ciri murjiah, dari kelompok murjiah. Seperti yang diucapkan oleh Imam Barbahari misalnya. Beliau mengatakan, Man qala anal imana qaulun amal wa amalun yazid wa yankus, fakat kharaja min ija awali ila akhirih. Barang siapa mengatakan, iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang, maka dia telah terlepas, keluar ya dari kelompok Murji'ah dari awal sampai terakhir. Maka ini yang harus kita apa? Camkan terlebih dahulu siapa Murji'ah yang sebenarnya. Namun sekarang permasalahannya ada sekelompok ya ahli bid'ah yang mereka menyelisihi ahli sunnah atau ulama salaf dalam mendefinisikan siapa murjiah. Mereka menuduh lawannya ya yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka dengan Murji'ah. Dan ini sudah ada sejak dahulu kala, ya. Dan juga sekarang yaitu kelompok-kelompok terutama kelompok Khawarij ya alias sekarang ini teroris, mereka menuduh dakwah sunnah sebagai kelompok Murji'ah. Dulu maupun sekarang, ya tidak jauh berbeda. Nah, sekarang kita bahas Murji'ah menurut ahli bid'ah terdahulu. Halaman 17. Ini saya sampaikan secara global dulu Al-Bid'ah mereka mengatakan Murji'ah itu memiliki dua ciri. Kata mereka ya, kata Ahlul Bid'ah, kelompok sesat dahulu, kelompok Khawarij, mereka mengatakan namanya Murji'ah itu yang pertama kalau tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, kalau nggak mengkafirkan pelaku dosa besar dikatakan Murji'ah. Yang kedua yaitu mereka-mereka yang mengatakan orang yang tidak melaksanakan sholat dan tidak dikafirkan atau yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat itu namanya murjiah. Ini dua kategori murjiah menurut kelompok sesat terdahulu. Ya. Adapun yang pertama, mereka mengatakan yang tidak mengkafirkan pelaku dosa besar dikatakan murjiah. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu kisah seorang khawarij yang bernama Syaiban bin Faruh yang berdialog dengan ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Syaiban bin Faruh sekali lagi dia adalah kelompok khawarid kelompok teroris zaman itu zaman tabi'in. Dia pernah mengetes. Ini salah satu ciri ahli bid'ah, kelompok sesat, mereka suka menghina para ulama, menuduh para ulama dengan tuduhan-tuduhan dusta. Sebagaimana kata seorang ulama salaf yang bernama <clears throat> Abu Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan min alamati alil bija al-waqi'atu fi alil ashar. Salah satu ciri tanda alil bid'ah yaitu mencaci maki ulama al-sunnah wal jamaah. Ya, seperti di sini contohnya, seorang yang bernama Syaiban bin Faruk pernah bertanya, namun tujuannya untuk ngetes. Ya, ini salah satu bentuk pertanyaan di antara manusia. Sudah pernah kita sampaikan, manusia ketika bertanya itu banyak macamnya, banyak niatnya. Maka kita juga harus waspada, jangan lugu-luguan. Terkadang ada orang yang sekedar memancing di air keruh. Kita harus apa? Cerdik, harus cerdas. Ya, kadang ada orang-orang yang niatnya busuk, niatnya jelek. Harus kita berhati-hati. Banyak wajahin, orang berwajah dua, Terkadang senyum di hadapan kita, di belakang kita, menusuk dari belakang. Wajib untuk kita apa? Waspada. Kata Rasulullah, tajiduna syarran nasi dal wajahain. Engkau mendapati orang yang paling jelek adalah manusia berwajah dua. Yatilah haula berwajahin, wa yatilah haula biwajahin. Ya, memiliki dua wajah yang berganda-ganti seperti bunglon. Nauzubillah min dalik. Eh di antaranya di sini seorang yang bertanya tujuannya untuk memancing untuk apa? Mengetes kemudian apa? Ya, mencaci makinya. Saiban bin Faruh berkata kepada Abdullah bin Barak radhiyallahu rahimahullah taala, "Ma ra'yuka fi man yazni wa fi man yashabul khamra?" Ya, ila akhirih min af'ali al-kaba'ir. Bagaimana pendapatmu wahai Abdullah bin Barak tentang orang yang berzina yang minum khamr? Apakah dia telah keluar dari iman maka seorang ulama salaf yang bernama Abdul Mubarak ulama tabi'in dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam, tidak keluar dari iman. Beliau mengatakan la ukhrijuhum minal iman. Aku tidak mengeluarkannya dari dari iman. Sudah dijawab jelas jawabannya. Eh, kata beliau, pelaku dosa besar tidak keluar dari iman, tidak keluar dari Islam. Pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah wal Jamaah, dia mukmin dengan imannya, fasik dengan kefasikannya atau dikatakan dia mukmin namun kurang imannya, mukmin namun tidak sempurna keimanannya. Ini ahlu sunnah wal jamaah memandang pelaku dosa besar seperti itu. Tidak keluar dari al-Islam. Jelas jawabannya Abdullah bin Mubarak allah ta'ala. Namun inilah ya, orang yang kurang ajar, ahli bijak seperti ini. Ketika dijawab seperti itu, dia apa? Memprotes jawabannya. Mengatakan, ala kibari sinika sirta murjian Apakah karena engkau sudah tua wahai Abdullah bin Mubarak, engkau menjadi seorang murjiah. Ini sekali lagi harus kita waspada. Ya, orang-orang seperti ini bukannya dulu kalah, sampai sekarang pun banyak ya seperti itu. Eh, banyak orang bertanya, eh, pertanyaan sudah pernah kita sampaikan. Ada orang yang bertanya, memang tujuannya untuk mendapatkan kebenaran. Lapang dada, ikhlas karena Allah. Eh, menjalankan firman Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini baik. Yang kedua, ada orang yang bertanya, eh, ya eh, tujuannya untuk memberikan pengertian kepada yang lain. Seperti dalam kisah malaikat Jibril datang kepada Rasul bertanya apa itu Islam, iman, ihsan. Beliau sudah tahu jawabannya, namun untuk memberikan pengetahuan kepada yang lainnya. Ini juga niatnya bagus. Yang ketiga ini yang tidak bagus. Eh tujuannya untuk apa? Ngetes ngetes ustaznya. Ustaznya ini paham tidak? eh, ya, niatnya sudah tidak benar. eh, ya. atau untuk yang keempat mengadu domba. Ditanya nanti ditanyakan kepada yang lain untuk diadu Eh, padahal mungkin sama sunnah wal jamaah. Eh, kemudian yang kelima tadi, eh, di, memancing di air, di air keruh. Maka sekali lagi, apalagi seorang dai, seorang ustadz harus terkadang apa? Eh, ya, cerdas, cerdik, jangan sampai dibodohi oleh orang-orang yang bodoh. Nah ini bodoh kuadrat, ya didatangi oleh orang bodoh, dipancing-pancing, kemudian terkena pancingannya. Naudzubillah min mendalik. Ya, eh, makanya harus belajar daripada pengalaman para ulama Al wal Jamaah. Eh di sini Abdul Barak eh dipancing, ditanya, dijawab dengan sesungguhnya. Eh kemudian itu dituduh sebagai seorang murji'ah dikarenakan tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian kata Abdul Barak, al-murji'atu la takbaluni. Kelompok murji'ah nggak akan mungkin menerima aku. Anak aku lu al-iman eh, ya yazidu ya wayangkus wal murji'ah ala takulu bidalik. Aku mengatakan iman itu bertambah dan berkurang iman, ucapan dan perbuatan, sedangkan Murji'ah tidak mengatakan seperti itu. Ini ya ucapan tegas dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala bahwasanya beliau ya tidak ada sangkut pautnya dengan Murji'ah, beliau berlepas dari kelompok Murji'ah dan kelompok Murji'ah juga berlepas dari dari beliau. Ini tuduhan pertama kepada seorang ulama tabi'in, ya seorang ulama yang jelas-jelas ya selamat akidahnya namun dituduh oleh kelompok Khawarij sebagai apa? Murji'ah. Dari pelajaran inilah kita mengetahui ini ya sunatullah. Eh bahwasanya dalam memegang kebenaran pasti ada musuh-musuh yang apa? Ya menghadang kita. eh sunatullah, kewajiban kita untuk memahami akan hal ini. Ya dan untuk kita apa bersiap menghadapi segalanya ya dan segalanya harus kita hadapi dengan sunatullah sunah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh dengan kesabaran dan dengan keistiqomahan. Eh, jangan sampai adanya ujian dan cobaan dalam berpegang teguh dengan agama yang benar, akidah yang sahih, dengan manhaj yang benar, kemudian kita mundur ke belakang lah abadan. Eh, ya, harus justru dengan ujian tersebut kita semakin apa? maju. Ini ujian untuk kita apa? diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min fala wa la Alif lam Apakah manusia dibiarkan mereka mengucapkan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji dan sungguh kata Allah kami telah menguji orang-orang sebelum mereka eh, dan kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Ini sekali lagi harus dipahami bahwasanya kama qala ulama inna likulli hasidan walikulli haqqin jahida. Setiap nikmat pasti ada orang yang hasad, iri dan dengki. Sunatullah. Ya. Demikian pula setiap kebenaran pasti akan ada orang yang menentangnya. Dan bermacam-macam orang yang menentang, ada yang frontal, ada yang musuh dalam selimut, eh berbagai macam. Namun sekali lagi, seorang muslim yang sudah berpegang teguh dengan akidah yang soheha, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, yang pertama harus memahami hakikat seperti ini ini adalah sunat Allah. Allah mengatakan wa kadzalika ja'anna likulli nabiyyin aduan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din al qawli ghurura. Demikianlah kamu jadikan setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan jin dan manusia. Mereka saling membisikkan ucapan-ucapan yang indah untuk menipu manusia. Sekali lagi, ini salah satu tuduhan ahli bid'ah, khususnya kelompok khawarij yang menuduh Abdullah Mubarak sebagai murjiah karena alasan beliau tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini sebenarnya jelas tuduhan yang apa? Yang batil. Kemudian yang kedua, alasan mereka menuduh dakwah salafiyah murjiah yaitu karena alusunnah wal jamaah atau sebagian ulama alusunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Ya. Meskipun di sini akan kita nanti baca ucapan sebagian ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, ya sholat wajib maksudnya, apakah kafir ataukah tidak. Sebetulnya ini adalah masalah khilafiyah, ijtihadiyah antara ulama ahli sunnah wal jamaah yang tidak selayaknya untuk adanya saling pembid'ahan. Ya, cuma inilah ahli bid'ah mereka menyelisih salafus saleh dalam hal ini. Kita bacakan riwayat atau sebagian ulama salaf tentang murji'ah menurut ahli bid'ah terdahulu. Syekh Al-Alama Abdul Fadl As-Saksaki Al-Hambali rahimahullah berkata, sesungguhnya sekelompok ahli bid'ah yang bernama Al-Mansuriyah menuduh ahli sunnah sebagai murji'ah karena mereka ahli sunnah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat jika tidak diiringi dengan pengingkaran akan kewajibannya maka dia masih muslim menurut pendapat yang kuat dari madhab Imam Ahmad ya. jadi Imam Ahmad punya dua riwayat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat yang wajib namun dengan syarat tentunya dia masih meyakini kewajibannya dia meninggalkan sholat karena malas apa hukumnya salah satu riwayat dari Imam Ahmad beliau mengkafirkan ya makanya ulama-ulama di Saudi Arabia yang bermazhab Al-Hambali mereka meyakini orang yang meninggalkan salat wajib itu kafir, keluar dari Islam. Ini memakai salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian ada riwayat lain dari Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat yang wajib itu tidak tidak kafir. Ya, artinya dari satu mazhab saja berbeda pendapat. Ya, dan ini sekali lagi suatu yang eh, wajar dalam masalah fikih, dalam masalah istihad. Namun kelompok Al-Murji'ah yang bernama Al-Mansuriyah terdahulu mereka menuduh Ahlussunnah yang tidak ber, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat tersebut dikatakan Murji'ah eh, karena dianggap eh, amal itu tidak mempengaruhi al-iman kata mereka. Mereka ahli bid'ah mengatakan pendapat ini menjadikan iman menurut mereka hanyalah ucapan tanpa amal perbuatan. Padahal nanti akan dijelaskan. Ketika ada ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, itu bukan berarti mereka mengeluarkan amal daripada apa? Al-iman. Bedanya dengan murji'ah. Kalau murji'ah mengatakan amal bukan bagian daripada iman. Kalau orang itu meninggalkan kewajiban, itu imannya tetap sempurna. Adapun ulama al-sunnah mengatakan orang yang meninggalkan sholat yang wajib, dia berdosa, kurang imannya. Ini bedanya antara al-sunnah dengan apa? Al-murji'ah. Ya. Maka sekali lagi, Itulah kebodohan Ali al-bidah dalam dalam menyamakan ucapan al-sunnah dengan ucapan ahlu al-bidah. Kemudian di kini disampaikan ucapan Imam Ibn Al-Bar rahimahullah beliau mengatakan ucapan tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat karena malas telah dikatakan oleh sekelompok dari para imam yang mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Ya, meskipun seperti tadi Imam Ahmad jelas-jelas Imam Sunnah wal Jamaah dalam salah satu riwayat beliau itu beliau mengatakan orang yang meninggalkan sholat yang wajib tidak kafir. Apakah berarti beliau murjiah? Naudzubillah min dalil. Beda kalau murjiah mengatakan orang yang meninggalkan sholat yang wajib itu imannya seperti imannya Jibril. Itu tidak pernah diucapkan oleh ulama as-salaf seperti Imam Ahmad rahimahullah. Ini bedanya antara al-sunnah dengan al-bid'ah. Demikian pula ahli bid'ah sekarang contoh ya tidak bisa membedakan mana itu kelompok teroris khawarij dengan kelompok kata mereka salafi wahabi. Salafi wahabi suka mengkafirkan. Kita katakan kita mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya meskipun secara global, secara umum. Adapun persen-persen kita tidak semudah yang dibayangkan seperti kelompok teroris. Ya. Orang menyembah kubur keramat kita katakan kafir. Tegas, ya. Karena Allah mengatakan demikian. Bahwasanya orang yang menyembah selain Allah, innau la kafirun wa tad'u min dunillahi. Eh jangan kalian menyembah kepada selain Allah. Kemudian terakhir Allah mengatakan, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang kafir tidak eh sukses, tidak bahagia. Itu Allah telah menghukumi orang yang berdoa kepada selain Allah itu kafir. Kita hukum secara umum. Adapun orang yang eh sujud kepada kuburan keramat sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ya kata mereka pendirinya Wahabi, beliau sangat amat berhati-hati dalam mengkafirkan. Dalam salah satu kesempatan beliau mengatakan, "Wa idza kunna la nukafir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li adami man yunabbihuhum atau li ajri jalihim wa li man yunabbihuhum." Ya kita tidak mengkafirkan orang perorangan, individu per individu yang sujud kepada berhala yang ada di kuburan Ahmad Badawi dikarenakan kebodohannya, dikarenakan tidak ada orang yang menasihatinya. Tidak langsung dikafirkan oleh beliau. Meskipun secara umum, secara global, beliau mengatakan dalam kitab misalnya Usul Salasa. Ya, man sarafa min anwal ibadah, fakot kafara. Barang siapa meninggal, barang siapa yang menyerahkan sebagai ibadah kepada selain Allah, kafir. Ini hukum secara umum. Namun al-bidah karena kebodohan mereka apalagi di ya niatkan yang jelek dalam hati mereka, maka mereka asbun saja menuduh al-sunnah wal Jamaah. Ya kita beda dengan kelompok teroris. Kalau kelompok teroris mereka mengkafirkan salam mutlak bahkan apa secara person-personnya dan langsung menghalalkan darah orang yang mereka kafirkan tanpa hak. Ya. Dalam Islam tidak ada masalah hukum kafir mengkafirkan kalau memang sesuai dengan dengan dalil. Ya. Allah sendiri yang mencontohkan, Allah sendiri yang menjelaskan. Seperti misalnya, Kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastaziun la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kalian saling memperalat? Ya, La saliru, jangan minta maaf, jangan minta ampun. Fakot kafartum. Kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Allah mengajarkan kepada kita, boleh mengkafirkan. Namun didasari oleh apa dalil, didasari oleh apa bukti yang nyata. Maka kita mengatakan, barang siapa memperoleh agama Allah, maka dia kafir. Secara umum, ya, orang yang mengatakan misalnya, ya, orang berjenggot seperti kambing, secara umum ya, kita katakan orang itu kafir. Adapun kalau ada bertanya, Ustaz, itu si fulan mengatakan yang berjenggot seperti kambing atau ya semakin panjang jenggotnya semakin bodoh misalnya. Ya bisa jadi jangan dikafirkan, bisa jadi orang itu apa? Hilang akalnya apalagi mengatakan seperti itu. Ya bisa jadi waktu dia mengatakan seperti itu dia sudah gila. Ya orang gila nggak perlu dikafirkan, ya kan? Jadi beda antara apa? kelompok teroris dengan dakwah salaf ya Dakwah salaf mengkafirkan secara ya global secara umum. Person-personnya si fulan, si alan ini butuh perincian yang yang panjang. Dan ini sudah pernah saya sering sampaikan. Inilah bedanya teroris dengan apa? Ahli ahli sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah. Atau dalam masalah hukum misalnya. lama teroris mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah. Kita sepakat, ya, itu sesuai dengan Al-Qur'an. Ini hukmu illa lillah. Ya, hukum harus dengan apa? Hukum Allah dalam segala bidang kehidupan. Cuma bedanya kita dengan mereka mereka mengatakan yang tidak berhukum dengan Allah kafir mutlak tanpa perincian. Ahli sunnah memperinci. Nanti akan kita sampaikan. Intinya memang harus apa? Ada ketelitian. Apalagi apa? Harus selesai dengan ya niat yang baik, bukan seperti niatnya ahli bidah yang mereka ingin untuk menjauhkan umat dari ahli sunnah wal jamaah dari al-haq. Kata Imam Ibn Abil Bar dan Murji'ah juga mengatakan seperti itu. Akan tetapi Murji'ah mengatakan orang tersebut sempurna keimanannya. Ini bedanya tadi. Ahlu sunnah mengatakan orang yang meninggalkan sholat wajib tidak kafir. Tapi orang itu kurang imannya. Sedangkan murjiah mereka mengatakan orang itu tidak kafir namun sempurna imannya. Beda enggak? Hah? Sangat beda. Cuma itulah sekali lagi. Eh al-bidah meskipun eh matahari terang di siang bolong, kata mereka gelap gulita. Ya, yang gelap gulita bukan apa mataharinya, namun hati mereka yang sudah apa eh gelap dengan eh kebidahan mereka. Makanya pada hari kiamat ahli bidah itu taswad dujuhum, eh hati dan juga eh wajah mereka itu hitam kelam. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, tabiat wujuh tabiat wujuhum wa taswadu wujuh. Eh, pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri, ada wajah yang hitam kelam. Imam atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tabyadu wujuh sunnah. Yang putih bersih berseri-seri itu wajahnya ahli sunnah wal jamaah. Eh, semoga Allah SWT menggolongkan kita dalam eh, ayat ini. Namun kata beliau taswadu wujuh bidah. Yang hitam kelam adalah wajahnya al bidah naudzubillah min dalik. Ini bedanya murji'ah dengan ulama salaf dalam masalah menghukumi orang yang tidak orang yang tidak melakukan sholat wajib atau yang meninggalkan sholat wajib. Dan kami telah menyebutkan perbedaan ulama al wal jamaah tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas tapi masih mengakui hukum kewajibannya. Ya, kata beliau, kata Imam Ibn Abil Bar, ini khilaf istihad di antara para ahli ulama. Harus adalah lapang tidak boleh saling mencaci maki. Namun al bidah memancing di air, di air keruh. Ya, menjadikan sebagian ucapan ulama al sunnah itu sebagai ucapan al bidah kata mereka ucapan murjiah. Adapun al bidah kata Imam Ibn albar seperti murjiah mereka mengatakan orang yang meninggalkan salat imannya sempurna jika dia masih meyakini kewajibannya. Eh, padahal orang yang meninggalkan salat Allah ancam masalakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin Mengapa kalian masuk ke neraka sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak melakukan apa? salat. Allah ancam masuk neraka, artinya imannya tidak akan sempurna kalau dia meninggalkan salat tersebut. Ini bedanya sunnah dengan ahli bidah. Seperti tadi, sunnah ya ulama salaf mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, orang yang berzina, orang minum khamar, mencuri, merampok, minum ya khamar, pecandu narkoba. sunnah mengatakan mereka pelaku dosa besar. Ya, namun mereka tidak apa? Dikafirkan. Kalau murjia beda. Kelompok murjia mengatakan mereka itu apa sempurna keimanannya. Ini bedanya. Ya. Kemudian disebutkan di sini ucapan Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitab beliau Akidat Salaf Ashabul Hadis yang sudah pernah kita khatamkan di masjid ini. Beliau mengatakan ahli hadis berselisih pendapat tentang seorang muslim yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Ya, beliau mengatakan sekali lagi ulama salaf berbeda pendapat ini yang namanya apa? Ya, istihad atau ikhtilafu istihad atau khilaf istihadi. Eh, perbedaan antara para ulama dalam beristihad dan ini tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk saling membid'akan. Karena apa? Ini perbedaan di antara Ahlussunnah wal Jamaah sendiri dan mereka sama-sama memiliki dalil yang kuat. Dan harus kita bedakan sebagaimana kata seorang penyair, "Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun law min nadhar." Tidak semua perselisihan itu bisa kita apa? Anggap sepele, eh, kecuali perselisihan yang sama-sama kuat dalilnya. Yaitu perselisihan di antara ulama al-sunnah wal jamaah. Jadi jangan sekedar khilaf kemudian kita membid'akan atau sekedar khilaf kita apa saling toleransi tidak. Ada yang khilaf perselisihan itu kita saling toleransi eh, sebagaimana disampaikan oleh Imam Syekh Muhammad bin Saitsimin dalam kitab ilmi ada penuntut ilmu agama yaitu rahabatul sadr indal khilaf yaitu lapang dada ketika apa adanya khilaf di antara ulama al-sunnah wal jamaah itu harus kita pelapang dada toleransi ya adapun persisian antara al-sunnah dengan al-bidah tidak ada toleransi dalam artian ini yang hak selainnya adalah batil ya sekali lagi harus bisa kita membedakan kedua khilaf tersebut Kata Al-Imam As-Sabuni Rahimullah, orang tersebut dikatakan kafir oleh Imam Ahmad bin Hambal dan sekelompok ulama salaf yang lain dan mereka mengeluarkannya dari agama Islam. Ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan sebagian ulama yang lain yang di, sekarang diikuti oleh ulama-ulama di Saudi Arabia ya hafizallahu taala ahya'ahum wa rahimallahu amwatahum. Mereka tidak mengarang pendapat yang baru. Mereka hanya apa? ya, meneruskan pendapat Imam Ahmad rahimahullah Imam Al-Sunnah wal Jamaah. Mereka mengeluarkannya dari agama Islam seperti yang tercantum dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW al ahdul ladzi baina abdi wa baina syirki tarkus shalah faman faqad kafar. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasul mengatakan perbedaan antara kita dengan orang musyrikin adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Dalilnya sangat kuat, sangat kokoh. Ya, hadis Rasulullah SAW. Jelas Rasul mengatakan, man taraka salat fakot kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia dia kafir. Ini pendapat yang mengeluarkan orang yang tidak salat wajib keluar dari al-Islam. Dalilnya jelas. Ini pendapat Imam Ahmad dan sebagian ulama yang lain. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah berserta para sahabat-sahabat beliau dari ulama salaf rahimahullah taala berpendapat bahwa orang tersebut tidak kafir selama meyakini kewajibannya. Selama orang itu masih meyakini sholat fardu lima waktu itu wajib, meskipun dia malas-malas melaksanakannya, kata Imam Syafi'i dan sebagainya yang lainnya, orang itu tidak tidak kafir. Akan tapi orang tersebut berhak untuk dibunuh. Yang membunuh siapa? Penguasa kaum muslimin. Karena ini bukan masa yang bisa dipilihkan. Ya, kalau masalah ini sudah tinggalkan ham-ham itu, hak asasi manusia. Ya, alham yujibul ham. Ya, kata orang Arab seperti itu. Seperti orang murtad dari Islam yang juga berhak dibunuh. Ya, orang murtad berhak dibunuh, meninggalkan salat meskipun tidak murtad, ya layak dibunuh menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat beliau seperti itu. Karena ini termasuk apa? Permasalahan yang besar rukun Islam yang yang kedua. Ini pendapat beliau. Mereka menafsirkan hadis di atas Barang siapa tadi, barang mantara kasalah fakot kafar, barang siapa meninggalkan salat maka kafir, Beliau Imam Syafi'i mengapa nggak mengkafirkan pada hadisnya berbunyi seperti itu? Kata beliau itu bagi yang tidak meyakini kewajibannya. Isyihat beliau. Ya, intinya apa? Ini istihad antara para ulama al-sunnah. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam masa ini. Namun Imam Syafi'i eh, tidak mengatakan Imam Ahmad takfiri atau khawarid karena mengkafirkan. Imam Ahmad tidak menuduh Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah sebagai murjiah. Mereka apa? Saling toleransi. Ini sama-sama apa? eh satu perguruan. Kadang Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Ahmad. Mereka saling apa? Eh belajar. Mereka bertemu, namun ya saling apa? Eh bid'ah membid'ahkan. Karena masalahnya apa? Masalah istihadi. Eh, jangan sekali lagi, ini juga jangan disamakan ya, jangan disamakan dengan perbedaan antara al sunnah dengan alih, alil bidah. Eh, perbedaan misalnya antara al sunnah, al sunnah mengatakan Allah di atas langit, namun al bidah mengatakan Allah di mana-mana. Kita harus keras, kita harus apa? Betul-betul tegas. Ini pendapat yang batil, menyelisihi Al-Quran al Sunnah, menyelisihi ulama, as-salaf, ijma' al sunnah wal jamaah. Jadi sekali lagi, jangan apa mengkiaskan sesuatu yang berbeda Jangan menyamakan sesuatu yang apa? Yang berbeda. Ini perselisihan antara ulama salaf dan saling kokoh eh, kuat akidah mereka dan dalil-dalil mereka tidak saling apa? ber ya, apa bersih tegang dalam perbedaan seperti itu. Ya. Beda dengan perbedaan antara al sunnah dakwah salafiyah dengan ahli al bidah harus apa tegas, tidak ada kata-kata. Oh, buktinya itu Imam Ahmad sama Imam Syafi'i saling eh, ya belajar, saling apa toleransi itu dalam masalah apa? Khilaf istihadi eh, ya. Beda dengan antara al-haq dengan dengan batil. Harus apa? Ada ketegasan. Ini sekali lagi definisi Murji'ah menurut ula, menurut ahli bidah zaman dulu. Saya ulangi lagi, ahli bid'ah dulu menuduh ahli sunnah sebagai Murji'ah dengan dua alasan. Yang pertama karena alus sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang kedua karena sebagian ulama salaf ya tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat wajib. Hal ini diteruskan diwarisi oleh alil bid'ah zaman zaman sekarang. Sama dua alasan mereka untuk menuduh dakwah salafiyah ulama-ulama alis sunnah sebagai murjiah. Ya, kita baca ya, halaman 18 Bismillah Orang-orang yang menyelisih al-sunnah dan menuduh mereka dengan murjiah telah melakukan suatu kedustaan dan kebohongan. Ini cirinya al-bid'ah. Ya, al-bid'ah kelompok sesat itu kadzabun, ya, pendusta. Seperti Dimas Kanjeng, ya, kayak seperti itu kurang lebih. Ya, kadzabun, pendusta, dajalun. Ya, Sebagaimana kata Allah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadiba. Sungguh besar yang keluar dari mulut-mulut mereka, mereka menuduh, eh, menuduh ulama al-sunnah sebagai murjiah dan sebagainya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadiba. Mereka tidak berkata kecuali kecuali dusta. Di antaranya tujuan mereka kepada dakwah salafiyah sebagai murjiah ini dusta belaka. Tapi Allah enggan melainkan menjatuhkan mereka ke dalam lingkaran al-bid'ah yang terdahulu yang juga sama-sama menuduh al-sunnah sebagai murji'ah yang ekstrim. Ikhwani fillah rahimani wa Mereka dua juga punya dua alasan menuduh dakwah salafiyah ulama al-sunnah sebagai murji'ah. Kurang lebih sama dengan tadi. Yang pertama mereka menuduh ulama-ulama al-sunnah sekarang murji'ah karena tidak mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum Islam. Ya. Ini sama dengan tadi kelompok khawarij. Ini semuanya adalah eh, kelompok khawarij yang melakukan tuduhan-tuduhan seperti ini. Kelompok khawarij sekarang ini eh, di negeri kita ini ataupun di luar sana mereka menuduh dakwah salafiyah sebagai murjiah karena dakwah salafiyah tidak mau mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mungkin antum pernah mendengar sebagian antum bahkan sebagian sudah bertanya kepada saya ada golongan khawarij sana ustaz yang kata mereka kita adalah murjiah. Ya, makanya salah satu motivasi anak menyampaikan ini karena subhat yang terus dilontarkan oleh ahli bidah. Ya, antum harus tahu gambarannya bagaimana dan bagaimana menjawabnya. Ya, eh, maka jangan ngantuk kalau mendengar. Ya, orientasi. Mereka sekali lagi alasan mengatakan kita murjiah karena kita tidak mengkafirkan pemimpin eh kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Eh kita katakan hukum Allah wajib diterapkan. Eh bukan kita seperti Rebla. kita al itu pertengahan dalam segala hal. Wa kadzalika ja'alnakum umat tawasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Ada dua kelompok atau dua kutub yang saling berseberangan. Kelompok Khawarid mereka mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah. Ini betul sebetulnya. Cuma yang lanjutannya yang batil. Dan barang siapa yang tidak berhukum Allah, kafir, murtad, wajib apa? Dibunuh. Ini yang apa? Sesat. Makanya dulu Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Talib, ketika mendengarkan ucapan mereka, beliau mengatakan kalimatul haqqin urida bihal batil. Ucapan tidak ada hukum mencari hukum Allah, wajib berhukum dengan Allah. Kata beliau itu ucapan yang hak. Namun maksud mereka dari belakang ucapan itu batil. Karena untuk apa? Mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Jadi sekali lagi, ucapan ahli bidah itu seperti itu. Kadang ada ya sedikit ya setetes cahaya kebenaran. Cuma ya kebanyakannya adalah batil seperti dukun. Ya, seperti mungkin dimaskannya seperti itu. Mungkin betul terkadang mengeluarkan uangnya yang asli, namun yang triliunan itu palsu. Ya mungkin seperti itu. Dukun kata Rasul seperti itu. Eh dukun paranormal seperti itu. Satu kebenaran namun dibung atau seratus kedustaan dibungkus dengan satu apa? kebenaran. Ini yang terus diekspos. Oh itu betul ramalannya. Oh itu betul dukun itu. Ya, padahal apa? Satu kebenaran, seratus kedustaan. Orang-orang bodoh apa? Ya, terpengaruh dengan hal seperti itu. Ini, ya, semua alibida seperti itu. Semua orang sesat seperti itu. Ada setetes ya, setitik cahaya kebenaran. Cuma dalamnya apa? Penuh dengan kegelapan. Ini yang di terus diekspos agar orang tertipu. Ini semuanya sama, alibida dukun dan seterusnya seperti itu. Eh, seperti kelompok Khawarij, mereka mengatakan wajib menerapkan hukum Allah. Wajib kita terima, nggak boleh kita ingkari karena Allah mengatakan inil hukmu ilalillah wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ya, berhukumlah kalian di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wajib seorang muslim apa? Meyakini hukum Allah wajib diterapkan. Eh, dalam segala bidang kehidupan, bukan hanya bidang pemerintahan saja. Namun, orang yang tidak berhukum dengan Allah tidak langsung dikafirkan. Secara apa? Ya, semena-mena, secara mutlak. Ini kelompok khawarij. Ya, mereka berlebih-lebihan ya dalam masalah hukum Allah sampai mengkafirkan ya tadi secara mutlak. Lawannya kelompok liberal. Mereka mengatakan hukum Islam tidak relevan dengan zaman. Ini kufur, ya. Bahkan secara dosa liberal lebih berbahaya. Ya, karena apa? Mereka kufar. Mereka dengan ucapannya hukum Islam tidak relevan, itu kita hukum secara umum ya. Ini ucapan kufur. Ucapan kelompok warid, ucapan bid'ah. Ya. Namun sekali lagi ini ucapan yang saling apa berseberangan. Ini berlebihan dalam memandang hukum Allah atau yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang ini apa? Meremehkan hukum Allah, bahkan menghina hukum Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya sesat. Al-sunnah pertengahan. Al-sunnah mengatakan hukum Allah wajib diterapkan dalam semua bidang kehidupan. Namun yang tidak berhukum dengan hukum Allah jangan dikafirkan dulu. Ada perinciannya. Nanti akan kita bacakan. Ya, seperti contohnya Raja Najasyi, kata Syekhul Islam Ibnu rahimahullah, beliau masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Ya, beliau sebagai raja sebetulnya wajib berhukum dengan hukum Islam karena hukum Islam pada waktu itu sudah turun semuanya. Ya. Jangankan untuk berhukum dengan hukum Islam pada waktu itu, untuk menampakkan keislamannya saja Raja Najasyi pada waktu itu tidak sanggup. Ya. Apalagi me, ya, melaksanakan hukum Islam, hukum Allah lebih tidak sanggup lagi. Ketika meninggal dunia, ya, Rasul salat gaib di kota Madinah. Rasul Allah beri wahyu, ada seorang muslim meninggal di negeri Habasha, Ethiopia yang itu semuanya mayoritas kufar. Beliau tidak disolati. Rasul apa? Salat gaib. Artinya apa? Meskipun beliau tidak berhukum dengan hukum Islam, Rasul tidak mengkafirkannya. Karena Rasul tahu, era eh, Raja Najasyi memang tidak sanggup untuk apa berhukum dengan hukum Islam tersebut. Artinya sekali lagi ada perincian bukan seperti kelompok khawarij yang langsung menuju orang itu kafir mutat halal darahnya. Ini tujuan dua menit itu turunkan aja tuh. Menyesatkan jamnya Ya. Ini yang pertama, bahwasanya so, uh, ahli sunnah dituduh murjiah karena tidak mengkafirkan orang yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua alasannya seperti tadi, karena ahli sunnah tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat wajib. Ya, seperti Syekh Al-Bani nanti akan kita sampaikan atau akan datang, Syekh al Albani rahimahullah, ulama ahli sunnah wal jamaah yang sangat amat luar biasa. Jazallah khairan alat Islam wal muslimin. Eh, begitu besar jasa beliau kepada Islam wal muslimin. Akidah beliau sangat amat ya, sangat amat persis mirip sama dengan akidah salafus saleh namun meskipun demikian beliau dituduh sebagai murji'ah karena beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat wajib. Ya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com